Yang kelima lamu kai walamul juhud. Yang keenam lamul juhud wa Yang ketujuh hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Yang kedelapan jawaban fa. Yang kesembilan jawaban waw dan yang kesepuluh jawaban au. Naam. قال الشارح الشيخ أبو زيد المكودي رحمه الله تعالى النواسب في الحقيقة إنما هي أن ولن وإذا وكي Amil-amil yang menasobkan pada hakikatnya adalah an, lan, idzan dan kai. Sehingga pada hakikatnya amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari hanya empat. Yaitu an, kedua lan, yang ketiga idan, yang keempat kai. Wa ma ba'daha innama tansibu bi itmari an ba'daha. Dan amil-amil yang disebutkan setelahnya itu menasobkan fi'il mudhari' dengan disembunyikannya an setelahnya. Ini tidak menasobkan secara langsung fi'il mudhari' setelahnya, tapi ada Nam perantaraan setelahnya yang dibuang. Walakin nusiban nasbu ilaiha takriban lil mubtadi'. Namun amal nasab dinisbahkan kepada amil-amil tersebut ya yakni amil-amil yang disebutkan setelah empat yang telah yang di awal itu dinisbahkan kepada amil-amil tersebut ya sebagai pendekatan kepada penuntut ilmu yang pemula. Sehingga untuk lamukai, lamul juhud, hatta jawaban fa, wau dan au itu pada hakikatnya tidak menasobkan fil mudhari' secara langsung, tapi menasobkan fil mudhari' dengan perantara an yang tersembunyi, an yang dibuang. Nah, an yang dibuang baik secara jawazan boleh maupun wujuban wajib. Qala kemudian pensyarah menjelaskan contoh-contoh masing-masing amil yang masuk pada fil mudhari. Qala wa misalun nasbi bi an. Contoh fil mudhari yang dinasab dengan an. Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala an tadilla ihdahuma. An tadilla ihdahuma. Lafat tadilla fil mudhari. Dinasab dengan an. Tanda nasabnya adalah fathah. Wa mithalun nasbi bilan. Contoh fil mudhara yang dinasab dengan lan. Qauluhu ta'ala layyana yanalallaha luhumuha. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya. Kalimat yana la fil mudhara dinasab dengan lan. Tanda nasabnya fathah. Wa mithalun nasbi bi idzan. Contoh fil mudhara yang dinasab dengan idzan qauluka ucapanmu mujiban lizairika sebagai jawaban terhadap orang yang mengunjungimu, Izan ukrimaka. Kalau demikian aku akan memuliakanmu. Ya misalnya orang yang akan mengunjungi mengatakan ana sa'azuruka ghadan, aku akan mengunjungimu besok. Maka dijawab olehmu, Izan ukrimaka. Kalau demikian aku akan memuliakanmu sebagai tamu. Di sini yang dijadikan syahid adalah lafat atau kalimat ukrima dinasab oleh izan Tanda nasabnya fathah. Wa misalun nasbi bi kai. Contoh fil mudhari' yang dinasab dengan kai qauluhu ta'ala firman Allah taala kai la yakuna dulatan. Fil mudhari' yakuna dinasab oleh kai tanda nasabnya fathah. Nah, ini empat amil yang menasabkan fil mudhari' secara langsung. An lan idzan kai. Nah, ada mustilahnya yang akan disebutkan nantinya itu menasabkan fil mudhari' dengan perantara an yang dibuang. Qala wa misalun nasbi bila mikai. Contoh fil mudhari yang dinasab dengan la mukai. Yang dinasab dengan perantaraan yang dibuang setelah la mukai. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala ar rasulu shahidan alaikum. Supaya Rasul menjadi saksi atas kalian. Naam. Fil mudhari yakuna dinasab oleh la mukai. Li yang dibaca li di awal itu disebut la mukai dinasab tanda nasabnya fathah wa mithalun nasbi bilamil juhud contoh nasab atau fi'il mudhari yang dinasab dengan lamul juhud wa hiya lamul muakkidati wa hiya lamul muakkidatu likana al manfiyah lamul juhud adalah lam yang menjadi penguat bagi kana yang dinafikan sehingga untuk lamul juhud dipersyaratkan ada lafat makana sebelumnya sehingga disebut lamul juhud. Qauluhu ta'ala contohnya, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina." Tidaklah Allah membiarkan kaum mukminin. Di sini yang dijadikan penguat adalah fi'il mudhari' yadhara dinasab oleh lamul juhud liyadhara. Tanda nasabnya fathah. Disebut lamul juhud ya dikarenakan di sini antum lihat Nam didahului oleh makana. Lamnya di sini sebagai penguat bagi lafat makana karena yang dinafikan oleh ma. Nam memiliki makna penafian. Tidaklah Allah benar-benar membiarkan kaum mukminin. Wa mithalun nasbi bi hatta. Contoh fi'il mudhari' yang dinasab dengan hatta. Dengan perantaraan yang ada setelahnya yang dibuang. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala hatta ya'tiya wa'dullah hingga datang janji Allah. Lafat ya'tiya dinasab. Ya, dengan an yang dibuang setelah hatta. Tanda nasabnya fathah. Demikian pula untuk lamu kai liyakuna yang tadi yakuna itu dinasab dengan an yang dibuang pada contoh lamul juhud liyadhara yadhara dinasab dengan an yang dibuang setelah lamul juhud. Wa mithalun nasbi bil jawabi bil fa. Contoh fil mudhari yang dinasab dengan Naam contoh fi'il mudhari yang dinasab sebagai jawaban fa. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa Ya seandainya engkau ya Allah menangguhkan aku hingga waktu yang dekat, hingga ajal yang dekat, yakni menunda ajalku, niscaya aku akan bersodokoh. Nah, lafat fa'asaddaqa fil mudhari' dinasab dengan an yang dibuang setelah faul jawab Wa mithalul jawab bi, bi, bi, bil waw. Contoh fi'il mudhari yang sebagai jawaban waw. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama Naam. Di sini yang dijadikan syahid adalah ya'lama dinasab. Dikarenakan dia terletak setelah waw. Naam. Sehingga di sini dinasab dengan perantara an yang dibuang. Wa misalul jawab bi au. Contoh fil mudhari' sebagai jawaban au. Qaulus syair, ucapan penyair faqultu lahu la tabki 'ainaka innama nuhawilu mulkan au namuta nu'dhara. Lafat au namuta. Namuta dinasab dengan perantaraan. Dia terletak sebagai jawaban au sebelumnya. Nah, ini amil-amil yang menasobkan. Amil-amil yang menasobkan fil mudhari itu ada empat. Nah, adapun amil-amil yang disebutkan setelahnya itu menasobkan fil mudhari dengan perantaraan yang dibuang. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.